Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di manapun Anda Insya Allah anda semua dalam keadaan sehat dan kita juga di sini dalam keadaan sehat. Semoga Allah memberikan limpahan rezekinya kepada kita di setiap hari. Tetapi jangan lupa di sela-sela kesibukan kita pada setiap harinya selalu uh, sempatkan diri untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat juga salam selalu kita curahkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Dan tidak terasa semalam kita sudah uh, melaksanakan Pesu Saban yang ini adalah merupakan satu kesempatan kita untuk memohon kepada Allah semoga Allah memberikan ketetapan iman dan Islam melapangkan rezeki, juga memberikan kita umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan dan hari ini di segmen uh, dakwah agama Islam program Hikmah Pagi kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang masalah filsafat sholat apa sesungguhnya sholat yang kita lakukan, bagaimana penjelasannya. Jangan-jangan selama ini kita hanya melaksanakan ritualisasi saja tanpa kita memakna, memaknai lebih dalam apa makna sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama kami sudah hadir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. <laughs> Dan Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Mudah-mudahan 15 hari ke depan Menjelang bulan puasa kita selalu berkesehatan ya Pak ya Insyaallah. Baik pemirsa Juga bersama kita di sini ada ibu-ibu Dari Majelis Taklim Al-Hikmah Gandasari, Cikarang Barat, Bekasi. Assalamualaikum Ibu-ibu. Apa kabar semuanya sehat? Semalam Nisfu Sa'ban berjamaah ya. Kayaknya semakin seru di masjid-masjid. Saya ketika melewati sebelum maghrib itu masjid sudah penuh semua alhamdulillah. Rupa-rupanya umat Islam rindu dengan bulan suci Ramadan. Nanti Ibu-ibu ada kesempatan juga bertanya dengan Ustaz Handi ya berkaitan dengan masalah filsafat sholat dan kita juga menyapa pemirsa di rumah. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di sini di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta silakan 021 5743478. Dan tidak lupa bersama kita juga di sini hadir uh, grup Hadroh Ad-Dibai. Assalamualaikum. Apa kabar? Ini semakin berkurang jumlahnya <laughs> Belum bangun subuh ya Baik nanti ada dua buah lagu ya Yang akan menghangatkan suasana pagi kita Baik Ustaz Nandi berkaitan dengan filsafat sholat Ini apa yang ingin disampaikan silakan Karena secara harfiah semua pasti paham Apa definisi sholat Bahkan dalam surah Al-Ankabut juga disebutkan Inna sholat tatanha anul fakhsyai wal mungkar Bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah Para pemirsa TVRI di mana saja berada dan ibu-ibu di studio yang saya muliakan Saya lihat ibu-ibu di studio pagi ini cerah-cerah ya Kelihatannya jam berapa bangunnya Bu? Ini. <laughs> ya. Dari Cikarang jam berapa ini? Jam 3 ya Alhamdulillah. Habis bu sebentar tidur langsung. Iya. <laughs> Mudah-mudahan langkah ibu-ibu semua datang ke studio ini menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. Amin, insyaAllah. Para pemirsa TPRI yang berbahagia serta ibu-ibu bahwa ibadah sholat itu ibadah yang sangat hebat. Kenapa hebat? Karena kalau puasa itu diterimanya perintah itu oleh Nabi kita di bumi. Ya. Kemudian haji juga diperintahnya eh, perintah itu diterimanya di bumi. Begitu pula zakat. Tapi sholat ini karena ibadah yang sangat penting, ya Rasulullahnya dimi'rajkan, hmm. dinaikkan, dipanggil karena ini perintah yang sangat penting. Ya. Sholat ini dibahas dalam satu kitab namanya Hikmatu Tashri wa Falsafatuhu. Jadi ada suatu kitab yang membahas hikmah dan falsafah sholat. Ya. Kitab itu dikarang oleh Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Jarjawi. Ya. Jadi mengupas tentang sholat. Sholat itu amal pertama kali nanti dihisab. Jadi seseorang hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang ditanya sholatnya. Tapi kalau hubungan antara hamba dengan hamba itu soal darah, Bu. Soal pembunuhan. Ya, itu yang pertama kali hisab. Jadi kalau sholat ini beres, maka beres semua amal. Langsung saja menuju surga, ya, kalau sholatnya bagus. Nah, kemudian barangkali ibu-ibu dulu waktu pengantin tidak sholat ya waktu piknik ke Cibodas tidak sholat <laughs> itu Allah berfirman kepada malaikat wahai malaikat apakah pada hambaku itu ada sholat sunnahnya ada ya Rob maka kata Allah tambahkan sholat sunnahnya itu untuk menutupi sholat fardu hmm. ya jadi kalau ibu hmm. <clears throat> para pemirsa TVRI merasa dulu meninggalkan sholat ya namanya anak muda waktu nonton bola dan sebagainya ya tidak sholat nah itu hendaklah diperbanyak sholat sunnah ya baik sholat sunnah rawatib seperti qobliyah dan ba'diyah maupun sholat-sholat sunnah lainnya hmm. seperti sholat duha, hmm. sholat tahajud, sholat hajat ya nah, banyak sekali itu sholat kemudian para pemirsa TVRI sholat ini juga untuk membedakan mana orang Islam dan mana bukan Islam. Hmm. Ya. Karena setelah Rasulullah SAW dimi'rajkan itu Rasulullah bersabda begini Bainal abdi wal kupri takus sholat Jika engkau ingin membedakan mana orang Islam, mana bukan Islam adalah sholat Sholat dia Islam, nggak sholat bukan Islam Jadi garis demarkasi, garis pemisahnya itu sholat ibu-ibu ya. Nah dulu ketika masih kecil saya dikira ya orang-orang kafir itu ya orang-orang barat gitu ya ukurannya sholat ya, mungkin ada namanya nama-nama mirip Islam tapi kalau nggak sholat ya bukan Islam oleh sebab itu di dalam Islam ada dua macam ibadah yang harus dilakukan secara terang-terangan nggak boleh sembunyi-sembunyi pertama nikah nikah itu tidak boleh sembunyi-sembunyi bu ya jadi harus diumumkan, aulim walau bisatin adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing hmm. aklinu nikahakum umumkanlah pernikahan jadi pernikahan ah saya mah diam-diam saja nanti supaya tidak timbul fitnah hmm. ini orang udah berdua saja kapan nikahnya ya, nah, yang kedua yang harus terang-terang itu sholat fardu memang ada hadis ya di hadis itu Abdulus sholat pil bait sebaik-baik sholat di rumah. Di rumah. Nah, tapi itu baru ini, ya. Hmm, lagi flu ya pak? Ya lagi flu ini. <laughs> tapi itu baru koma belum titik bu. Hmm. Ilal maktubah hmm. kecuali sholat pardu. Memang kalau sholat sunat utamanya di rumah, hmm. ya. Tapi sholat pardu itu utamanya di masjid. Jadi ibu-ibu, ya, bapak-bapaknya harus didorong ke masjid sholat di masjid. Ayo pak di masjid pak, pak di musola pak. Aduh ini licin, nih tongkat kata ibu-ibu ya, kasih tongkat. Aduh <laughs> anu, gerimis bu Kasih payung Apa gerimis nih Gerimis, Ini gerimis apa gerimis? Nih payung gitu <laughs> ya. Didorong bu Jangan gerimis sedikit pak Di, di, di rumah aja lah Sama aja sholat Nanti di sana juga ya hmm. Nggak bisa Ibu-ibu harus dorong ya. Jadi kalau suami kita ibu-ibu sholatnya di rumah melulu, hmm. tolong besok-besok dibikinin mukena saja. <laughs> nah, kalau sholat tadi di rumah melulu, yang namanya laki-laki harus di masjid. Betul. Ini ada kaitannya nanti ketika meninggal. Hmm. Jadi orang yang biasa sholat di masjid, hmm. sholat di musola, ketika meninggalnya dibawa ke masjid. Hmm. Ya. Nanti setelah disolatkan itu diumumkan oleh yang imamnya itu apakah bapak-bapak mayat ini orang baik? Orang baik dijawab hmm. ya. Itu akan diaminkan oleh malaikat. Berapa kali? Tiga, kali. kali. Ya. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak siap jadi saksi? Apakah mayat yang baru kita sholatkan orang baik? Orang baik, gitu ya. Hmm. Berapa kali? Tiga kali. Tiga kali, ya. Nah, diaminkan oleh malaikat. Jadi ukuran baik, ukuran soleh atau tidak soleh dalam Islam, sholat. Ya Ah, orang itu soleh sholat tapi kalau misalnya nggak sholat ya itu tetap aja pak itu orang pak tetangga saya walaupun nggak sholat pak sehari dua kali mabok kadang-kadang memperkosa orang seminggu sekali tapi iya. imannya bagus pak <laughs> nggak bisa bu ya nggak bisa jadi ukuran soleh atau tidak itu sholat ya ini pernah terjadi bu di daerah Jakarta Pusat dulu ada orang nggak sholat hmm. ya pas meninggal dibawa ke masjid hmm. ya pas habis disolatkan ada imamnya itu orang luar bukan kampung situ nanya apakah mayat ini orang baik bukan <laughs> katanya nah jadi itu sholat ya hmm. maka as sholatu imaduddin hmm. ya sholat itu tiangnya agama mendirikan sholat berarti mendirikan agama tidak sholat orang Islam tidak sholat berarti menghancurkan agamanya Agama. itu sendiri. Ya, jadi sholat itu sangat-sangat penting ya menjadi ukuran mana Islam mana bukan Islam. Hmm. Ya. Berarti banyak sekali sudah hadis-hadis yang e, memberikan satu penjelasan tentang masalah ibadah sholat pentingnya bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan e, dan itu selalu beriringan juga dengan e, mendirikan bukan ya. hanya sekedar mengerjakan gitu pak ya. Nah kemudian sholat ini bu setelah kita mantap ya hmm. Bapak, Ibu mantep, para pemirsa, jangan lupa diteruskan kepada anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Hmm. Suruh anak-anakmu salat dan suruh sabar dalam melaksanakan salat itu. Ini biasanya ibu-ibu kan punya cucu sayang. Aduh kan tidurnya malam kasihan. jangan dibangunin dulu lah. Kata gitu. <laughs> Masih ngantuk. ngantuk itu berarti malah petaka itu. Bukannya ya. sayang ya? Bukannya sayang. Hmm. Sama aja dengan anak itu dibesarkan, dikasih makan, nantinya untuk dibakar di neraka. Hmm, ya. Jadi anak itu bu makanya harus tidurnya cepat kalau kita punya anak kecil. Hmm. Subuh subuh itu dibangunkan. Sebab sholat itu ibaratnya ada pohon condong ke jalan. Hmm. Ya, kalau masih kecil kan gampang dibelokkan. Tapi kalau udah gede harus digergaji itu yeah. pohon. Ya. Hmm. Jadi Sholat itu harus dibiasakan sejak kecil. Maka kata Nabi, muru hmm. auladakum bis sholati ida gosab asinin. Hmm. Suruh anak-anakmu dengan sholat apabila sudah sampai umurnya tujuh tahun. Hmm. Wadribuhum wahum abna'u asrin. Dan disabat gitu bu, pukul kakinya. Sholat gak? Nah, ya. Nah, kalau sepuluh tahun berani meninggalkan sholat. Hmm. Ya. Sebab gini bu, ya Kan banyak anak-anak tawuran tuh, anak-anak sekolah, anak mahasiswa. Itu anak-anak yang nggak sholat tuh. Kalau anak-anak itu sholat, hmm. ya tawuran itu kadang-kadang hari Jumat tuh, <laughs> eh, ya. Nah, Pulang dia yang sholat mah ya, hmm. kayak si Abbas, ya, <laughs> Samsudin, ya, si Asep pulang. <laughs> Yo. Ini yang yang yang berantem berantem yang nggak sholat. Maka ibu Pokoknya kalau punya anak kita sholatnya sudah tekun, Betul. tidak berani meninggalkan di antara yang lima. aman bu, hmm. aman. Yang narkoba itu bu, yang minum keras, yang, itu yang nggak sholat. Hmm. Karena memang akimis sholata, inas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Coba Ibu terka itu surat apa dan ayat berapa yang bisa boleh pulang duluan. Ayo. <laughs> Surat Al-Ankabut ayat 45. Dirikan sholat. Sebab sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hmm. Perbuatan keji itu di situ perbuatan seksual, hmm. ya, kayak di porno, ya, ciuman di depan umum yang bukan muhrim ya. <laughs> Ah, itu perbuatan keji itu dalam Islam. Itu zina juga, Bu, ya. Jinah itu ada jinah mata, ada jinah mulut, ya, tangan, ya. Nah, jinah tangan, ya. Nah, maka ada ramah, ramah itu rajin menjamah katanya. Ya. <laughs> Ah. Itu itu jinah itu banyak. Ini sekarang itu akibat buat nggak sholat tuh, Ya. ya. Kalau sholat dia akan punya rem daripada perbuatan keji dan munkar. Hmm. Munkar itulah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri hmm. atau merugikan orang lain. Itu namanya hmm. munkar. Hmm. Sedangkan pasha itu seperti berzina, hmm. onani, masturbasi, ya, lesbian. Nah itu hmm. itu itu namanya dalam Islam perbuatan keji. Hmm. Ya, jadi orang sholat akan jauh dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Oke, okay, baik. Ini menarik sekali. Nanti kita perlu tambah penjelasan lagi, Ustaz Andi, karena kita harus tidak dulu karena ya. sudah tiba waktu azan subuh dan kita ingatkan kepada pemirsa sebentar lagi kita akan jelang waktu azan subuh khusus bagi Anda yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya dan eh, kita pun nanti juga akan sama-sama melakukan ibadah sholat subuh dan Anda juga kami harapkan untuk tetap bersama kami setelah melaksanakan ibadah sholat subuh dan silakan bergabung sama kami nanti di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta ke 021 5743476 Baik pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami kembali dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam Program Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI Dan hari ini kita membahas tema tentang masalah filsafat sholat bersama Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan HBI Kementerian Agama Republik Indonesia Dan juga bersama kami di sini ada ibu-ibu dari eh, Majelis Taklim Al-Hikmah Gandasari Cikarang Barat Bekasi pimpinan Ibu Hajah Siti Mariam dan juga bersama kita ada rekan-rekan dari uh, apa namanya Hadroh ya Hadroh Adibai. Baik, uh, Anda juga bisa bergabung sama kami untuk bertanya ataupun Anda bisa menyampaikan pendapat tentang masalah filsafat sholat ini di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta ke 0215743478. Ustaz Andi mau melanjutkan yang tadi mau sampai ya. kepada fahsya dan mungkar ya. Jadi sholat itu juga para pemirsa TPRI ya untuk menjaga akidah supaya tetap utuh hmm, ya. Kokoh ya. ya. kokoh karena kalau kita mau berdialog dengan Allah itu melalui sholat hmm. ya terutama sholat-sholat malam, sholat hmm. tahajud ya. Orang sholat pasti mengangkat Allahu Akbar. Ya. Hmm. Artinya Allah yang maha besar ya. Hmm. Nah, kalau di tentara, polisi biasanya kalau menghormat kan cukup satu tangan bu, hormat gerak, ya, ya. nggak ya. boleh hormat pakai dua, hormat gerak, <laughs> bisa, ya. Atau juga kita sholat, nggak boleh pakai satu tangan. Allahu Akbar. <laughs> Nggak boleh. Karena itu Allah itu bintangnya berapa juta di angkasa. Coba hmm. ibu malam-malam keluar ya. Hmm. Maka kita Allahu Akbar. Allah yang maha besar ya. Maka hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Hanya kepada Allah minta petunjuk. Hmm. Ya yuhalladina amanusta'inu bisobri bis Hmm. Hei eh, orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sobar dan sholat. Ya. ya? Nah, sholat. Kemudian sholat itu juga supaya umat ini bersatu. Semua orang sholat menghadap kiblat. Semua orang sholat pakai bahasa Arab, Bu. Dari Maroko sampai Maroke. <laughs> dari Sabang sampai Maroke, dari Tanah Abang sampai ke Rawabangke. Ya. Semua orang sholat harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Coba kalau sholat bisa pakai bahasa masing-masing. ya Kata orang Batak, Allah nagodang. <laughs> Kata orang Padang, Allah nan gadang. Ya. Eh, kata orang Sulawesi, kata orang Bugis, ya. Allah malopolak <laughs> hmm. Kata orang Makassar, Allah sana lompona. Hmm. Datang Jawa, kata Jawa, Gusti Allah Kang Mau Agung. <laughs> Datang orang Sunda, Bu, kata orang Sunda, Gusti Allah Kalintang Agungna <laughs> Datang orang Betawi nggak mau kalah, Tuhan gede banget katanya. <laughs> Kacau kalau sholat bisa pakai bahasa masih ya, Nah, artinya umat Islam itu harus bersatu, hmm. jangan ribut-ribut soal angkat tangan. Ada anak muda, Bu, Allahu Akbar. Allahu Akbar anak muda gini ada ya. Ada juga kayak nakutin anak-anak. Allah. <laughs> ada ada macam-macam. Ah, itu nggak usah nggak nah. usah diributkan. Yang penting dia itu sholat. Sholat. Hmm. Masalah sunnahnya tidak sholat, Ya. ya. Nah setelah sholat itu juga harus tadi mendirikan. Betul. Sebab orang sholat itu juga mendidik jujur. Mm -mm. Kalau dia sholat sendiri, sholat dulu berapa rakaat coba bu? Hmm. Empat. Sekalipun dia sendiri nggak mungkin korupsi rakaat. Iya. Ah, nggak ada orang ini nih. <laughs> Udah dua tiga aja, dua aja ya. Nah, jadi sholat tuh kenapa kok gitu. lagi sholat nggak mau korupsi rakaat kok ya. kalau di kantor mau gitu ya. Uh Nah, jadi orang sholat itu akan akan jujur, selalu jujur, akhlaknya akan selalu baik. Ya. Baik. Itu dari sholat itu. Ustaz ya. sudah ada yang bergabung kita terima dulu. seperti sudah lama dari tadi. Silakan, silakan. Oh, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang Cianjur. Mangga Pak Dadang. Dan nanti, ada alhamdulillah bisa <laughs> bermuajahah lagi nih. Iya, silakan Pak Dadang. lu <laughs> begini Ustaz mau bertanya nih masalah eh, waktu datangnya perintah sholat nih Ustaz. Mm -hmm. Kan kalau di dalam surat Al-Isra itu udah jelas akimi sholat liduluki samsi ila gosakele wa Qur'an al-fajr Terus inna sholata kanat alal mu'minina mau mauquta. Hmm. Nah, yang jadi permasalahan saya suka bertanya, ini kalau di dalam hadis ada dialog antara Rasulullah dengan Allah waktu tawar menawar sholat nih Ustaz. Hmm. Dari 50 turun, sekian, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu kan e, kalau dilihat dalam Al-Quran udah jelas begitu. Sedangkan sifat Rasul itu samina atau atona. Sifat Rasulullah. Ya. Nah sifat nabi-nabi yang lain disuruh nyembeli anak pun dilaksanakan. Disuruh hmm. perang dilaksanakan. Hmm. Ini disuruh sholat tawar menawar. Padahal uh, inna waha karimul hisab. Oh itu sudah paham sebetulnya. Ya. Bagaimana nih menurut Ustaz nih Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Dadang silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Haji Yori di tempat. Alhamdulillah, alhamdulillah Bu Haja. <laughs> Silakan Pak Haji. Jadi ini setiap hari saya suka uh, waktu setiap hari Senin saya suka lihat itu acara kerukunan atau toleransi beragama. Iya. Nah, itu marah-marah itu Pak Pendetanya karena orang Islam tuh sebut mereka tuh sering istilah kafir gitu padahal artinya kan mendustakan agama artinya kan mm-hmm. atau mereka nggak suka dibilang musyrik politisme mm-hmm. gitu kan mm-hmm. malah akhirnya mereka bilang oh, haram babi tapi babu halal jadi istilahnya katanya dia <laughs> nah jadi sebenarnya harusnya diperjelas lagi Pak Ustadz pemahaman toleransi itu kan harusnya bukan mencari-cari persamaan agama atau sinkretisme gitu loh. Okay. Nah harusnya itu kan yang namanya agama tuh keyakinan, hukum dan moral itu emang bineka, nggak usah disatu-satukan gitu loh. Yang kita satu ini adalah satu homeland atau tanah air, satu mm -hmm. nation dan satu lingua franca. Yeah. Jadi yang kalau akidah syariah dan uh, eh, ahlak itu tidak usah kita uh, sinkretisme atau mm. satu-satukan hmm. gitu. Terima okay, kasih. Baik. Terima kasih Pak Haji Yori. Ibu-ibu dari Al kami silakan ada yang mau bertanya. Silakan ya. Baiknya tadi ada di mana? Miknya mana miknya? Ah, nah, baik. Sebutkan namanya Bu ya. Berdiri Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya Ibu Neneng Kasrawati dari Majelis Taklim Al Hikmah Cikarang Barat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, adakah perbedaan kaifiat orang laki-laki dan orang perempuan? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan hadis selu kamar aitumuni usali? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Sonali. Uh, eh, Pak Dadang ya. Iya, dari Cianjur. Pak Dadang dari Cianjur, hmm. ya. Tawar menawar. Soal. Eh, tawar menawar soal waktu ya. Ah, nah, itu nah, nah. Isra Miraj ya waktu itu. Isra Miraj ya. Nah ini bahwa uh, banyak banyak banyak pendapat dalam hal ini ya banyak pendapat dalam hal ini. Saya saya telah baca tentang uh, tadinya Rasulullah di dipardukan 50 waktu, 50 waktu tapi atas saran Nabi Musa. Nabi Musa ya. Uh -uh, Nabi Musa. Jadi umat engkau itu lemah-lemah. Hmm. Jadi umat kami aja dulu di perintah segitu tuh banyak yang meninggalkan Betul. ya. Nah akhirnya atas saran Nabi Musa hmm. ya uh, supaya tapi 50 waktu tapi uh, eh, 5 waktu tapi nilainya sama dengan 50, 50 waktu. waktu. Nah ini. Jadi uh, ini hikmahnya bahwa lima waktu aja kadang-kadang kan orang berat apalagi Betul. 50 waktu ya. hmm. ya. Nah itu menunjukkan kebersamaan ya. Sebab ketika Mi'raj itu kan Rasulullah jadi imam. Hmm. Jadi imam di Masjidil Aqsa itu meng mengimami sholat para nabi ya. Jadi Rasulullah juga pantaslah menerima saran dari Nabi eh, Musa. Nabi Musa ya. Ini kan urusan-urusan yang gaib ini ya. Hmm. Kita percaya saja kepada hadis yang uh, disebutkan dalam itu memang ada dalam kutubus sitah itu ada tentang hmm. itu tentang Isra Mi'raj bahwa Rasulullah menerima keringanan sholat hmm. dari 50 waktu dari lima waktu hmm. atas saran Nabi Musa hmm. ya. Dan bukan berarti menentang perintah Allah ya. Ya, bukan berarti menentang perintah itu ada ada hikmahnya tapi panjang kalau dibahas di sini ya, Betul, ya. Baik. dengan waktunya. Hmm. Kedua hmm. Pak Yori ya. Ya, dari tepat. Jadi Islam itu bukan tidak mengakui ada agama lain hmm. ya. Kan di Quran itu lakum dinukum waliyadin. waliyadin di Quran disebut ada Yahudi, ada Nasrani kan? Mm -mm. Tapi juga ada kafir, innaladina kafaru, tuh kan? Masa harus dihilangkan? Mm -mm. Nah, dan kita harus tetap punya keyakinan bahwa tidak ada agama yang benar menurut kita kecuali Islam. Mm -mm. Ya, sebab wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala iya. yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal Siapa yang mencari agama selain Islam. Itu surat surat Ali Imran ayat 85, Bu siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Mm -mm. Jadi tidak benar bahwa semua agama itu sama. Bagaimana yeah. sama kok? Sholatnya aja beda, sahadatnya mm. beda ya, kitabnya beda. Mm. Jadi tidak benar kalau ada orang semua agama podowai, semua yeah. agama sama. Kita memang harus toleransi terhadap agama lain. Yang namanya Indonesia itu terdiri dari 18.000 pulau, Bu. Hmm. Itu yang sudah diberi nama. Ada 700 pulau yang belum ada namanya. Bahkan di Jakarta ada pulau yang belum masuk. Pulau Gadung, Pulau Gebang, ya. <laughs> Tuh. Pulau apa lagi? Pulau Mas, ya. Indonesia itu terdiri dari 400 suku-suku bahasa. Ada Sunda, Jawa, oh, ada 400 itu. Hmm. Nah, yang namanya Indonesia itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Tapi mari kita hidup secara rukun, secara hmm. damai. Tapi bukan berarti saling undang Orang Islam undang Jumatan pendeta, pendeta. Hmm. Nah itu nggak bisa. Kul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a... begitu Pak Yori hmm, ya. Hmm. Pak ya. Yori di mana tuh? Di Tebet. Di Tebet. Ya. Kemudian Ibu Ibu ini tadi, nah, perbedaan ini. laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan ya. Menurut fikih tapi ya, ya. berdasarkan fikih ya seperti mohon maaf nih dirinya ya. Hmm. Kalau perempuan agak agak gini, jangan gini nih. Ha. <laughs> Ini kayak mau joget ya. Jadi agak gini ya. Kemudian dalam rukunya dalam sujudnya ya. ya. Jadi ini gini ya. Nah. Jadi ada kayak pihak perbedaan itu dalam urusan fikih ya. Itu di majlis taklim juga ya. ya. Hmm. Bukan di TPRI di saya kira itu ya. ya. Di majlis taklim mingguan ah, ya. Berapa kali pertemuan Ustaz nanti? ya, tapi ingat ya di majlis taklim jangan pakai perkara ya. pardu oh. wudu ada enam perkara. Nah, jangan nanti kedengaranlah sama orang-orang tetangga kita, "Hayah, di Islam banyak perkara loh." <laughs> Oh, ya baru satu perkara aja di pengadilan udah banyak keluar, apalagi ini pardudu enam perkara, rukun Islam lima perkara. Jadi ustazah nanti ngajarnya rukun Islam ada lima gitu aja ya. Pardudu ada enam, jangan pakai perkara. Nanti nakut-nakutin orang itu, ya. Oh, perkara disidangkan ya. Kemudian tadi apa Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, nah, artinya solu kamaro itu solatlah sebagaimana aku melihat sol, engkau aku melihat solat. Nah, engkau jadi melihat aku solat. Uh, eh, eh, melihat aku solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Hmm. Ya, ini tentang solat Rasul itu bu, dicatat dalam hadis ya bagaimana Rasulullah berdiri, bagaimana Rasulullah angkat tangan, bagaimana Rasulullah sujud, nah, bagaimana Rasulullah ruku, apa yang dibaca. Hmm. Jadi solu kamaro itu solatlah sebagaimana engkau melihat aku solat tuh. Kita kan nggak melihat Rasul, tapi ada ya, misalnya. Tapi jangan jangan berbut, jangan kan gini bu. Ya ada orang Allahu Akbar ada yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro itu umumnya di Jawa Barat. Hmm. Tapi kalau di daerah Jogja ada Allahu Akbar wajah tu wajah lilladi. Ada lagi Allahu Akbar Allahumma ba'id baini itu sah-sah saja karena itu dibaca juga oleh Rasul ya hmm. Gak boleh antara satu sama lain saling bid'ah membid'ahkan hmm. wah bid'ah itu ya hmm. padahal dia belum baca kitabnya gitu yeah. padahal Rasulullah pernah membaca itu ya hmm. nah jadi Baik. itu dalam bacaannya hmm. tidak usah dipeributkan ya hmm. soal atahiyat kan ada yang asyhadu alla ilaha illallah begini ya <laughs> cepat naik cepat turun ya orang tua ada lagi itu anak muda ada lagi orang tua asyhadu alla ilaha illallah pelan-pelan ada lagi yang begini begini ya. Iya. Ada. Nah itu nggak usah diributkan lah yang begitu, masing-masing aja. Hmm. Kalau masih pakai telunjuk itu masih saudara kita, tapi kalau sudah pakai ini, asyhadu an ilaha illallah. <laughs> Nah, ini ini enggak ada dari hadisnya. Yang penting masih pakai telunjuk. telunjuk Apalagi ya. kalau pakai ginian ya, asyhadu iya. ya. Nah, jadi kita itu harus bersatu kata Imam Ghazali apa? Kunu kal yadaini wala takunu kal udunaini. Betul. Hei umat Islam, Anda seperti dua, dua tangan. tangan. Jadi ini gatel digaruk ya, ah. ini digaruk itu. Jangan seperti dua telinga, yang ini mau dekat malah ini melengok. Yang ini mau dekat malah. Nah, <laughs> ya. ya. Jadi artinya dari sholat itu harus melahirkan akhlakul karimah dengan tetangga, ya. dengan orang, hmm. menegur orang dengan baik, hmm. menjawab sapaan orang dengan baik, ya. tidak mau mengambil milik orang. Itu dari dari sholat. Dari salat. Ya. Baik Ustaz Andi, uh, eh, menarik. Robana apa, apa namanya? Baik pemirsa dimanapun Anda kembali bersama kami dalam Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam Ingat beberapa menit lagi kita punya waktu Tetapi silakan Anda masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami di line telepon 5743476 Atau juga ke 0215743478 Tema kita tentang masalah filsafat solat. Dan di sini sekali lagi ada narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Nandi Nasabandi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah dan Dasari Cikarang Barat Bekasi Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisarah dari Majelis Taklim Al Hikmah dan Dasari Kecamatan Cikarang Barat Bekasi. Hmm. Pertanyaan saya Pak Ustadz, dalam sholat kita dituntut agar khusyuk. Hmm. Apa itu khusyuk? Dan bagaimanakah cara sholat kita agar khusyuk? Ya. Diterimakah sholat kita kalau kita tidak husuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto ya. Iya, makasih Mbak. <laughs> silakan Pak Anto. Nah, begini Pak Ustad, uh, eh, begitu pentingnya sholat, tapi bukan umat Islam bukan sholat saja gitu artinya Pak Ustadz ya. Hmm. Islam itu kan 23 tahun diturunkan Nasrullah. Jadi ada sebagian umat Islam yang yang penting sholat gitu. Iya. Arti sama peragainya nggak beda dengan orang yang bukan okay. Islam gitu. Maksudnya Dimana bukan ritualnya saja ya? Ah. Kecantikan Islam, kebahagiaan Islam gitu kalau cuma sholat okay, gitu aja. Baik. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Anto kami silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Sariman di Ponorogo. Pak siapa? Sariman. Pak Sariman di Ponorogo. Silakan. Ya, ya tadi disebutkan oleh Pak bahwa wasal ini biru basolah. Hmm. Ini kelihatan orang kita itu kan sabar itu ada batasnya. Kemudian yang dimaksud sabar dan sholat untuk minta pertolongan kepada Allah itu sampai tingkat seberapa sabar kita itu. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Sariman silakan dari Ibu Mai dulu. Ya, Maisaroh. Ibu Maisaroh ya tentang husu. Husu itu kan asal artinya takut ya. ya. <clears throat> jadi husu itu adalah kehadiran hati dalam sholat. Hmm. Ya, jadi tidak kemana-mana. Kita allah Akbar Kabiro tapi hati kita ke pasar, lihat ikan bandeng, lihat kangkung ya. <laughs> Ada pisang gitu ya. Itu biasanya kan gitu. Kadang-kadang kita naruh kunci aja lupa tapi kalau sholat inget, inget. ya. <laughs> Jadi itu di, di kita dari wudhunya yang baik khusus itu ya Sholatnya kehadiran hati kita bahwa kita itu sedang sholat Jadi jangan kemana-mana tarik ya Jadi kalau kita kemana tarik oh saya ini sedang sholat ya. Nah kemudian husu itu juga artinya orang husu itu merasa takut. Jadi kalau dia setelah sholat itu takut melanggar aturan-aturan agama. ya. ya. Jadi jangan istilah sholat terus maksiat jalan. Hmm. Ya. Sholat ya sholat, tapi ngomongin orang jalan terus ya. Biasanya yang suka ngomongin orang bapak-bapak ya, ibu-ibu sih jarang ya. Nah itu jadi husu itu harus menjaga nah, ya. Tidak mau korupsi, tidak mau curang, tidak mau menyakiti tetangga baik hmm. dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Hmm. Nah itu bagian daripada husu, ya. Nah sebenarnya Pak Anto juga begitu ya. sama, ya. Hampir sama dengan Ibu. Hampir sama Pak Anto. Sholat itu banyak hikmahnya Seperti orang sholat nutup aurat kan ya. Jadi kita merangsang supaya kita tuh pandai menenun Membuat kain gitu ya hmm. Sebab Rasulullah itu ketika anak-anak sedang belajar di Madinah hmm. Rasul datang kepada gurunya Kata Rasul Lima adalah tuan lima limahul hiyakah sama tuan lima limahul kitabah Mengapa anak-anak ini tidak diajari cara menenun Sebagaimana mereka diajari tulis baca Kita kan harus nutup aurat ya. hmm. ya kita harus bangun masjid kan. Hmm. Masjid itu ada konstruksi, ada ada ilmu-ilmu bangunan. Jadi dari sholat itu melebar dari filsafat sholat itu melebar kepada ilmu-ilmu yang yang lain hmm. ya. Hmm. Nah kemudian dari Pak Sariman, Sariman di Ponorogo. Anu Ponorogo ya sabar. Sabar itu beda dengan nerimo dalam bahasa Jawa. Hmm. Ya, sabar dalam Islam itu adalah berdoa dan berusaha secara maksimal. Hmm. Tapi kalau kita sudah berusaha secara maksimal tidak dapat juga ya sabar karena hmm. itu takdir Allah barangkali kan uh, mungkin kamu lebih menyukai perkara itu eh perkara lagi ya. Hmm. Nah, itu <laughs> ya asa antuhibbu syai'an wahua uh, eh, syahrul lakum wa asa antakru syai'an wa huwa lakum. Ya mungkin kamu e, menyukai itu, tapi akibatnya lebih buruk bagimu. Hmm. Mungkin kamu membenci tapi lebih baik bagimu ya. Hmm. Jadi ada hikmahnya. Maka ibu ketika kita sakit ya, itu sakit itu kalau para ulama yang sudah murokobah kepada Allah, sakit itu bukan hanya sekedar sabar tapi syukur. Hmm. Dengan sakit itu syukur ya. Karena saya bisa banyak berdoa pada Allah dengan sakit ini. Kalau saya tidak sakit, Wah, saya kan banyak keluar, gitu. bisa berkumpul dengan keluarga, berdoanya lebih khusyuk lagi kalau sakit iya. itu kan. Nah, jadi sabar itu dalam Islam berusaha juga artinya hmm. berusaha. Nah, cuman kalau kita sudah mentok ya sabar hmm. ya. Itu ada hikmah yang tidak kita ketahui ya, ya. itu. Nah, sholat yang khusyuk ini apa dia hanya uh, konsentrasi full untuk menghadap Allah tanpa ada semacam satu bentuk kesadaran. Ya maksudnya bukan berarti yang khusyuk itu enggak dalam kondisi enggak sadar apa gimana Ustaz itu? Jadi begini, ada firman Allah, la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulu. Hmm. Ya. Jadi jangan kita sholat, hmm. usahakan nih di majlis taklim itu Bu ya, hmm. kita sholat itu mengerti apa artinya sholat iya. itu. Jadi hmm. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Kabiro, sungguh Maha Besar, Walhamdulillahi dan segala puji bagi Allah. Ya. ya. Jadi itu memahami maknanya supaya kehadiran hati kita itu tetap ya, jadi tidak, kan setan itu mencuri-curi itu. Maka kita ya. disunahkan membaca nas ya sebelum sholat dulu. Nah sholat itu jadi ada setan itu dari kejauhan melihat kita, tapi kita nggak melihat dia ya min haitsula tarawnahum hmm. dari daerah yang tidak kita lihat. Jadi sholat itu eh, setan tuh melihat. Ah, di, dikala ibu itu bisanya lengah, masuk dia setan. Hmm. Bu ikan bandeng, bu ingat hutang. Nah, sedang sholat ingat hutang bu, ya. Mana anak belum bayaran di madrasah. <laughs> Nangis sholatnya bukan khusus, oh, ingat hutang. Nah, itu. Maka kita tarik itu. Eh, hmm. saya itu sedang sholat, ya, ya gitu. Ya. Buru-buru ya. harus. Ya, jadi ingatkan. Nah kemudian sholat yang khusus itu bukan berarti begini bu Allahu Akbar Bismillah ya. Tapi pelitnya ada ketulungan Ada Ustad lewat bawa map Sudah disangka mau minta sumbangan Padahal Ustad itu mau fotokopi doa ke ruko ya. Ustad lewat bawa map Pengalaman Itu yang pelit Pelit, koret, kumed, kedengkut Merengkel, cap jahe, buntut kasir oh, Bahasa Indianya meregehese Bahasa Padangnya sempilinan ceke ya. Jadi orang sholat itu melihat ada orang sakit ditengok gitu. ada orang meninggal kita takziah hmm. hibur gitu jadi jadi jangan kita sholat tapi dengan tetangga sudah dua tahun tidak saling tagur sapa pada gara-gara anak hmm. ya nah, jadi orang sholat itu harus ya cerah mukanya maka orang sholat diakhiri dengan assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Tetangga yang ada sebelah kanan kita harus merasa damai, hmm, ya. Tetangga yang sebelah kiri harus merasa aman, ya. Jadi kalau ibu nikahkan putri ibu, jangan organ tunggal sampai malam, hmm. sampai jam 11. Orang kan punya anak kecil. Yeah. Orang itu juga belum tentu senang dangdut semua, ya. Hmm. Jadi harus artinya ya tenggang rasa, tenggang rasa. Hmm. orang lain seneng nggak begitu ya? hmm. ya jangan boleh lah tapi jangan sampai terlalu malam-malam ya. hmm. ya kalau ada nyanyian jangan sampai bolong nih ya kayak <laughs> kekurangan bahan itu bu ya nah, padahal di tanah bang banyak itu ya jadi bajunya cuma sedikit aja gitu ya kurang bahan <laughs> nah, itu berarti bisa disimpulkan bahwa jika akhlaknya atau amaliyahnya e, tidak baik maka ada masalah dengan sholatnya bisa seperti itu ya jadi usahakan orang sholat itu punya nilai lebih iya. ya, ya nilai. oh pantaskah saya begini padahal saya suka sholat hmm. pantaskah saya begini padahal suka sholat okay. jadi dari sholat itu bisa mengerem daripada perbuatan-perbuatan maksiat bu hmm. maksiat itu dosa kecil dosa gede maksiat <laughs> jadi bisa mengerem ya oh saya kan suka sholat nggak pantas saya begini ya, nah, jadi akan menuntut ahlakul karimah dari hmm. sholat itu ya nah, karena kita sayang dengan sholat kita apalagi sholat malam tuh ya. okay. saya, sholat malam kok saya masih begini ya nah baik. itulah gunanya terima kasih Ustaz Nandi waktu sudah habis nanti insya kita ketemu bertemu lagi dan eh, ibu-ibu terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf karena sebentar lagi ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan bekal tadi bisa menambah kualitas sholat kita semakin menjadi lebih baik dan disampaikan kepada keluarga kita. Sampai ketemu ibu-ibu. Dan rekan-rekan dari Adibai, terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun Anda, bahwa keseimbangan antara akhlak, antara amaliyah yang kita lakukan sehari-hari dengan sholat yang kita lakukan ini harus seimbang. Karena jangan-jangan tadi seperti yang dikatakan, kalau kita sudah tekun sholat sementara amaliyahnya tidak baik, maka itu otomatis adalah ada masalah dengan sholat yang kita lakukan. Usahakan sholat selalu selalu kita jaga dan amaliyah juga harus sesuai dengan sholat yang kita lakukan sehingga Allah memberikan kemudahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amalillah. bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.